nyulkan berkah doa anak suka ini dijabah abdi nyanak cai din aqua bahasa kira kira kira kira sangarana udin udin bin jai jai ilah wajah sari udin bin jai Allah masyaAllah Syifa Hakka Allah eh, Udin bin Jai Ya ya. hmm. Atau kudu ancang-ancang panain Eh. Kyai inumken sawwareh kabudak terus kompreskan. Nuhun Kiai sing diijabah putra Abdi sengal sehat amin Kiai badai pamit Abdi mangga ia malah kadar baik Kyailah kamu masih rokok ulah gituan urang tejeng tatangga ya teh tata diatuh <laughs> saya mah balik Kiai Asuka kamar dibuka eta amplop tilu ribu lima ratus Kiai langsung ngegeledak pingsan Jadi Kiai nya hoki mah jeung pelecehan eta merkosa ustad eh.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 mau ke Sumedang Selamat di perjalanan Mudah-mudahan balik ngeborong tahu <laughs> doakan doakan sing panjang yuswana sing disehatkan tohir batinna amin ya Allah ya Rabbal Terus atuh buka dia ke air. ampun ini eh, mah eh, ngomong sorangan tadi dulu ini ini ini meni Marius Marius kita ngomong di dia bobo hei eh, hei itu nilai pak isi itu itu. ya ya kalian tak kalian look at me look at me aing menang apalkeun gendio Pengatur waktu penata acara Nugu Simkur yang dihormat Wabil lusuh segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram Belusus keluarga besar, pondok pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan Kersana Abil khusus Kang Kiai pimpinan pondok pesantren Nurul Iman. Berikut para alim ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusa minapa di haflah mubarakah. Luka lintang kusim kuring di hormat. Mudah-mudahan marantana masih diperanjang dan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, di jajaran tingkat Tripika Kecamatan, desa ataupun kelurahan anu sami nafahati di haflah mubarokah mudah-mudahan doakeun sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah Abil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Siap. Kemana? Balik. <laughs> eh calon-calon ulama Allah. Amin. Sing dikabul. Dijabah, makanya lamun ceramah di hadiranku para santri asar gereg ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya alhamdulillah di panjang umurna sing istiqomah di pasantren Kena anjen aina perih, anjen aina diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takdir sallu ala Nabi Muhammad. Kenbai ayana dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pasantren, lamun orang istiqomah ayana di pasantren, dina hiji waktu, kurang lu bakal dibutuhkan di Indonesia. Rasakan ke santri saksian, tinggal jalma bara rodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohan anak mulai sadar tina kabodohan ibadah anak mulai malaliki jalma bodoh hayang salat teh nyaho ilmuna hayang wudu teh nyaho ilmuna hayang maca Quran teh nyaho ilmuna datang ka ulama sepuh geus raya kiai kiai sepuh geus raya rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama subhanul yaum rijalul ghad lamun ieu kalimat dihartikeun santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang takbir Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik eh siap ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan detan awak kurang sholawatan hula. Gaya nang ngus ngus ararapal wes ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin maulana Muhammadin Allahumma so, udang, udang, udang Sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillah isalatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami Syakir nuka hiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri lamun anjen acan bisa ngaji lamun anjen acan bisa ngaji lamun anjen acan bisa ngaji Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin ada dama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi syakir nuka dua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba rerejengan jeng alim ulama rerejengan jeng alim ulama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما fi علم الله صلاة دائمة بدوام bidawami mulkillahi دائمة بدوام ملك الله Allahumma wa sallim wa barik alaih. Ya syair ka hiji ka dua ya nyieun nepi ka 100 ieu ya teh. Kan encan gitu kerak dua weh lah. Maka orang sami-sami manjatkan biji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat wa salam mugia tetap salalawas na dilungsurkan kajungjunan orang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa kepada duriyah-duriyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atma'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzman akan jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam lewat mimbar ia simkuring haturkan kesadana wilujeng tahun baru Islam Heavy New Year to hijrah menang apalkan dia itu kudu emprak asa dipaud yang diemprakan cici Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah Mudah-mudahan di tahun baru ini Insya Allah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Amin kekurangan, kesalahan kehilapan dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampur aku Allah amin, amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban Ayo momen seperti kia kudu terus ditingkatkan kebiar Islam, syiar Islam terutama memperkenalkan ke anak-anak kurang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan Batur, tahun Batur, eh tahun Batur dirame-rame, Desember ke Januari ini ini ini tiberang keneh meni menimari lita rompet. Ente temelak nanti corona dah. Bener itu serius dan baru Masehi bener tuh Kadang-kadang datang aku ingin di Cikampek, Desember ke Januari menjelang malam tahun baru, meni rombongan aja ke mana? Monas ji, Monas. non di Monas i tahun baru ji. meni ngabring. Panggung nage gede, miliaran harga nage diayakan Jangan ditambah ku ancol panggung negara lede menjelang tahun baru giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor tak aing matara miluan dasok bengek atuh haseupna peserta naten ini nini, ini cing atuh euy rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak singkaralip teu gitu tah memodal gara meni indah meureunan henteu polusi henteu Masya Allah obor awi batur dituaran tangkal gedang dituaran dijen obor <laughs> lupa pawe taruh muharap nini nini aki-aki balik pawe sehingga loler barengek mabok hasil obor ya Allah ya Rabbana cing atuh tahun harap marada gaul lah neon weh. untuk beli tiang listrik gotongan pusing eh? Mending mau modal yang Islam mah eta ya baru batur tarompet meni opat saya dibeli benar kasan dibeli ngabring lu ke Jakarta di Bandung di pusat Bandung Rame malam tahun baru panggung ager-ageran ti luhur keneh di Monas cing cing cing cing cing cing cing jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, pipi Nona aing ka ditu teboga ongkos <laughs> hajar ku ancol panggung gede tahun baru masehi ngebor lebih edan deh wae giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu ibu-ibu TK TK taman kadaluarsa nyara kaki timpling takung bung tak bung tak bung bung tak bung leheng kene ini lagu teh jauh tiada anak hamba hamawi yo ya, mis-mis muharaman nini nini we eh baru dakna di mana jalan jalan lecer sok tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hati di Monas agar-agaran malam tahun baru Masehi musik agar-agaran waktu nama maghrib adan di Istiqlal bari rada deket ke Monas geus teu didenge eta adan Allahu akbar Allahu akbar Monas cing cing cing cing adan adan edan edan Istiqlal di nurut Takwa Nurul Huda nuri lingkungan Monas Ancol Ayo kadenge di Masjid Tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim Masjid belah itu La ilaha illallah La ilaha illallah Kerzikir kamu, Ancol Baru dihargaan eta jelema ibadah Benar tuh Menjelang tengah malam mungkin meriah sing garwek tepubuh dedengnya oeng oeng tengah peting punya bibir aing maloba <laughs> ya Allah ya Rabbana menjelang tengah peting itu mundur 10 detik 10 9 8 tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oek, edan dengan peti. Kakinya di atas, sing jerung tol arah Para redan, nu mabok, rumah siat, judi, arah raya, kadorakan, kumpul didinya. Benar? eh isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur Moloho. ini kiriman dari Bogor nah orang Bogor dituding coba lah orang Bogor kabeh omong, sorry aing tengirim cai eh musibah turun-turun di Indonesia darah latang bencana gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana, bener? Ulah nyalakan sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkan ku Allah, ku sabab urang perilaku urang anu ngondang. Bencana datang tuh ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nyieunna Allah, nu ngabeladageun gunung Allah, nu namplokeun cair laut di tengah laut ke darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngarana, sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isa pusat gempa di Banten ngegoyang ngasarerea sa Jawa Barat kuring ke di Jampang segeranten karek nepi ka imah panitia jam 7 dasongan dahar di Jampang mak itu, aing mancan uh, eh, inget atuh udah jadi kabahas ku aing Jaba jauh aing. Ya gitu main tadi ke Padang hulang Kan jauh da tiket tambah mahal. Sumatera kadang. Gak cicing sih. Palang. Ya Allah ya Rabbana. Karena kita asongkan sangu jeng piring. Riuk, riuk, boboko, joget. Tenu baroga imah lalu catan kalaluan. luar non, ayo non, ayo non, ayo non, kang haji lini, lini. Kan kamari kompak sarere aya gempa nih. Kuring milu luncat. dasir imah namru panitia. Pajalan kabeh. Eh, kuat jeleng budak ora tato ngejublak loba. Lo lo ilo lo lo ilugo. Cekuring eling. Ayeuna jang lini Aji gempa-gempa. Jadi kudu dikir, dikir. Lo lo ilugo jadi mamatahan aing. <laughs> beres gempa dari adat Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh kamarasin salat Isya eta nu ditato eueuh salat Uh, eh, berarti ayah kesimpulan non kesimpulan anak loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna eh. tapi teu sieun kanu nyeuna bener kasihan ku gempa nah tapi tesian kanu nyian gempa sah Allah eta eh, nu ngondang bencana teh geuning sia eta cek malaikat supaya eling terus ya gempa we terus lah kan diberi goyang mah eta gempa lo lo preman oge okay. Ya Allah ya Rabbana. Nuhieun Allah, leres tak, Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur. Insinyur di gunung. meletus, meletus, ayo meletus. Paeh insinyurna diroek monyet di leuweung. Nuhieun tsunami Allah. San KDGP jasukan ya, profesor di tengah laut ngomong cai laut aja tsunami tsunami tsunami <laughs> pae profesor leg-leg teri Nunyian Gusti kan eta kajadian aya nu ngondang tuh ujug contoh logika budak letik ciri yang harap ke bapak nasi bapak nak non jang cerik dicabok pak kusaha kusi aa nah lanceng mana mereka nyabok non sababna apa si aa ku ujang gerak gerak belah karena batu wajar nunyian cabokan lancengnya tapi nungondang cabokan kelakuan adina nunyian kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu dosa tersyukur kufur maksiat baik Allah Benar? Makanya ketika datang musibah, datang teguran, KB, kabage. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan. Masing-masing kiai. Kuring doraka ke malah ngarugikeun batur iya, cek saha tengarugikan batur. Datang bencana kabagean rugi. Tuh tsunami di Banten nomor Arab jelema dosa wungkul lain lomba santri jadi korban di Lombok gempa bumi nah nu mararat jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener tuh can pernah ya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat liwat liwat imah kiai ge cakep untung kiai na salamet naik tangkal kalapa pakai kolor ke samping geus kabawa tsunami ti untung kolor pagi coba lamun jeung kolor na marosot ka bawah <laughs> kamana itu hibur namanya cicing nini ini kos nu wes ya ya urusan kiai cicing jangan memikirkan burung <laughs> cicing santri ya cicing leutik keneh ya Ya Allah ya Rabbana gening datang metegoran kabeh kabage makanya delingan ku kiai teh nurut cuma delingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai nasaruana cok kiai alus mending masing-masing <laughs> ameh aing teh capek <laughs> siapa eh mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna masukan benar tuh ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok malah bencana itu bisa ngamandian mayat tan ribu ayo kira mayit itu dilelep lelep kakulah hmm. leheng samun anakna nu maot benghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taikeun kana mobil bawa ka mana steam <laughs> mayit di steam gila seseh sekalian oh pasti steam lah pakai kanebo meh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit lah dikubur bawa ke showroom <laughs> siap kredit mayit gitu ya <laughs> butuh ku kiai butuh tetap doakan ya para ulama para kiai para asatid sini para anjang dan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi ayah nungondang ya musibah teh ayah kan untung we ayah kena benteng ya benteng ya benteng ya benteng kena ya lamun awe santri esok emrak lah santri hajat lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuhun ngancurkan Indonesia sekaligus kamu ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan lamun ditamplokin cai laut langit kabeh Indonesia langit hancur tapi gue naon tadi sekaligus kan ku Allah ayo nu ngabentengan keneh di Indonesia saha iya diantar <laughs> santri Lamun geus santri teh nya ka mana ya Indonesia. Tuh benteng orang tuh, para ulama, para ulama, para ulama, para santri. Masih kana jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha santri. Masih kana jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha sepuh urang nu wiridan ti magrib ka isya iktikaf. Mencetan ramo nama tasbih, nu nyepeng tasbih, maca hamdalah, maca zikir. Tuh masih kana jelema anunya kal Quran letep Quran bari dikeluarkan suara kori-kori maraca Quran lamun geus teu aya nu tuduh kaya Indonesia kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah logikana bae pasirna kan uang poe disedotan diangkatan batuna digalian terus-terusan encan lumpur geus bararijil Pulau pindo geus beak ka lumpur sedangkan eta penguat daratan penguat bumi tanah jeroan anak iya betul nas tanah wis bararijil kaluhur berarti kosong dihanap lama digebrakin ku Allah lep lengit Jawa tapi kos nuhu oh, eh siga nusieun aya digitukeun teh kata ini ini siga nu ngarti eh, dibawa ngaji eh eh, eh balik we dia kedul dari siapa? ulah kita siapa ulah kita. Ah. <laughs> ayo rajin ibadah insya Allah berarti ayah nungondang teh ayah sawa nungondang nase pernah dikomentar kumaha Haji Roma Iraha eh Irama Ayo boga pernah dikomentar kumaha Haji Roma Assalamualaikum Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. <laughs> eh, baheula sering kuring nonton. Keur leutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Eh, film teh jauh ti beri prima si Dono. <laughs> Jeung Roma Irama jauh teh eta ilah yang tancap teh kuring keleti cek lalajo omai oh, oh, romo satria bergitar <laughs> naik kuda oma eh, eh mau gitar tungkak tungkak oma ngeunahun sorana halimpu nang oma teh mun geus biji film lagi surak nu nonton teh pan jeng jeng jeng jeng <laughs> eta musik oma eta oma rek bijil gitu jeng jeng jeng jeng Shh. ceng ceng ceng bijil kuda terutak terutak terutak terutak oma naik kuda sarana neta. aing astagfirullahaladzim ah bener dendam orang dia menit di dinding kelir udah peting aja di majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara non eta suara kang aja asep mubarok niru suara kuda meningeunah ngajawab nate ayo di dia suara non eta kuda kakak rakaya jamaahwan nyebut kuda kah cirian si baduyut lain awas atau tengenah yang disebut kuda ho <laughs> oh malu patah kuda <laughs> ketembak kena suku na getihan diusap goma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah Assalamualaikum oma majeng penjahat ya Assalamualaikum wae Borgah na Oma teta Kerlumpat ayah awewe nyebrang hmm. Kau kah itu Rika? Mumun. Oh, Mumun. Maaf, aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. <laughs> Oh, maaf. <laughs> Maji, banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji. Kuno lupa musibah. Itu karena Sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lepas jalan geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa lebah pemimpin sarakah benar di zaman sekarang Eta ciri oma eta. Lepon oma nyanyi tungtuna muriang. <laughs> Hmm, nggak begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk tahlilan ngaramkan muludan ngaramkan rajaban teramaca Quran berjamaah ogengan kurduaan lamun geus nyamdo kulit jadi gadinya dia eta lagu kang kiri dit atawa tenir, nginjemna sajuta ngembalikan dua juta tajarkan mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba mengundang musibah jadi lupa jalan panggil poho kak Gusti di ya adana noyot ya baik, goblok gue harupun TV Terus pamajikan kasih toel kan, adan maghrib, karena kayak adan tenang be aduh, ayo madal deket ya masih tinggal ngajol, tapi tinggal ngajol ngajol saya kan Kerame persib, ya leh wae, ya biaya. Iya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkan tuh bisa mending aing tadong <laughs> jago wasit wasit tak baik <laughs> pusing ya dar komat kang komat eta geus komat karake komat lah paling getiluan atuh jeung manehna jadi opat meureunan Kang itu guys amin di masjid kakek amin kahiji rajin ngitung amin saya Kang itu guys bubar di masjid lah tenang itu maghrib ayo na isukan tangis deh <laughs> sok tahu alasan umur narik nepi kapoe harap kemarin guys ngomong gitu ajroil datang benar lebah jelema poho ke gusti ngangkatkan beasma dua karung dipanggul kutak-takna tak naleuna kuatan ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beasa karung teu kudu mah semen sasa teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor obat asar obat maghrib tilu isya obat subuh dua loba jelema geus teu karuakeun eta ngondang musibah Tong dia terakan, bisa bapak sih anu gitu cici. Kembali eh, ke iman dicek bapak mana. Cici, terak, emprak, polototannya mun ayah bapak mana di dia. Astagfirullah. Loba jelema geus poho kak Gusti Allah. tiada ada na noyot mau subuh. Kadang kadang ayah iya, bantak ye, iya. maka ayah pesantren teh sok yang atna ya suarana iya, masya Allah. Seminggu dua aya dina adan make seni pandeuna keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adan Masya Allah nikmat nu tadi nanti hararudang subuh masyarakat salam lemur kabeh milu hudang ngabring ke masjid uh si Edi geus nyaho si Edi nu adan Barelik deui sarare deui oh, si goblok ini ke masjid teh penasaran yang neuleuh nu adan Iya penting, mantak lamun di lemur, ewe santri, ewe pasantren, maaf, asap parim si arna ibadah Tak boleh di kampung, ayah pesantren, ayah santri, hirup syarna ibadah. Leres? Sok lama dewa santri, di lembur. dokter sepuh baik tiap subuh. Pan karunya sangat dengekin festival aki-aki. Tiap janari nungah hudangkan, lemur belah itu. Astagfirullah. Molor mungkin mebes. Asa digerean bujur tetangga lemur belah di itu CS nadei aki-aki eling eling umat ah nu areling <laughs> aki-aki frustasi deuh ya, nu datang tunggu ramai nake sare di Paimaran udang-udang jam 11 atau main lagi tuh sholat subuh dawah batur lemur belah itu aki-aki day wae maka kabar wargi gitu, di paling kulon wetan kalir kidul nagara-gara ruga guga guga guga, gugah sakedap di subuh subuh subuh subuh maka gerak gajarai gerak gajarai hari gerti carai marek sarare degehek bae <laughs> aki-aki napikun Atu batur ke sarare udang titasarenya sarare deui tuturna subuh di masjid opatan opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap siap jadi pengganti imam khotib kudu penerus kuring matahari wang palurah heren malo bagantina camat heren loba bupati heren bagantina presiden heren bagantina gantina artis bener ribuan astis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khotib, hese, jangan gantina. Buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khotib, nuarana pasantren, ayana nangis mulai kurang peminat peminat Benar? Kadang-kadang indung bapak nanti bangga anak yang ke pasantren, Jangan naon siapa ke pesantren. Di pasantren masih mau buka ijazah. Lamun teu boga ijazah, moal bisa digawe. Lamun Tapi saya tolak ngomong gitu istighfar teh sia buru-buru. Sahadat sia. Sarwa jengal lerek karena ilmu pasantren, ilmu agama. Benar. Maaf. Saya sembuh baru, Bisa kikian di pasantren bahira. Di pasantren. Don ngaliwat tunggul aja. dahar. Batur boga iman. Nyeneng nang rajaban. Tengis di mana deh? Kukumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh Kita bayar kumu haram ya ayeuna eh lamun ngerti panitian cicing cicing cicing cicing cicing mata <laughs> ke santri ke mening kene jadi kiai siap sabab kiai tewawuh jeng moneter sabab moneter siunun kakiai kiai naon petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabara bulan Pak petani teh tilu bulan karah jadi beas mending jadi kiai hayang beas cukur tilu bulan dua jam jadi beas eh ai kuring dia balik ceramah ti panitia sok hayang beas na mobil teh biasana eh biasana jam jadi beas kudu tilu bulan biasa nak ya ini dia tuh biasa mana biasa kini petani hayang boga cau asak di memiti melak nepi kampanin sabara bulan pak setahun kalah cau asak mending jadi kiai dua jam cau asak yes dua jam ceramah <laughs> balik kardus dibuka di imah asak jauh <laughs> biasanya itu ah, itu biasa mana biasa tuh <laughs> kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat pernah puring baliknya eh arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberaka ketingan budak sebar alik budak lalutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga merenan balik tihula mau berkat bari solawatan ambrok jeng kuring di gang karak datang kuring Sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal gening merenang di leg-leg ustad hancurlah hatiku. Atuh yang dipitnah, ceramah encan terus dipitnah haleukeut berkat. Jiwir atau deh, kadis, kadis. Macam mana siap ya? Sholawat Pak Haji. Nu bener ya sholawat. Eh, tadi bener. Eh sina sia ya tengenah Berkat seetik di leg ustaz. maksudnya naon? Nya ustaz mah sok panglobana nawai? Beda gawe nah. Sok yang akur wae. Itu, <clears throat> Biasa. Sok beda. <laughs> mudah-mudahan ya lupa pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar kiroatna azan muadzin enak lain ulah kuaki aki-aki leres teh ulah kuaki aki-aki lain lain karunya kesepuh lamun subuh uwe santri di lemur eta kandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo gara-gara tinggal gugusi teriwe asyalatu khairun minan nanna haon, Batu minan naon minan nanah haon Gara pengaruh tak lemong tak itu Santri berbagai macam kiroat muadzin sok gempar ke di lemur aban santri menanggalati, Allah pelajari. Adin wadan kieu. Allahu akbar Allahu akbar Cimahi mana keur ngaliwat. Adin ukil. Allahu akbar Allah kalengka. Ade nu kieu. Allahu akbar Allah. Oh akbar. Kepada ieu wetan. Pemajikan <laughs> nama lotota berarti ini sok keadaan subuh itu salah kina itu ya, iya pengganti-pengganti naya ya insyaallah amin sejarah di ustaz jarah di ustaz aja neng ya istiqomah masantren amin saat dicena ngundang musibah loba pemimpin sarak saraka memeh naik nu dipakai politik nempo kanula leutik enggeus di luhur nu dipakai politik nipu kanula leutik ya ya Allah mah hese 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia hese loba bating rampung miliaran triliunan benar teh? aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia Teh di dunia alhamdulillah ada gini batur makabi tahun yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda teluh tahun 350 tahun Jepang teluh tahun setengah naon sababna benghar Indonesia teh yang inten berlian ayah minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas nah di Indonesia. Bahkan kemarin dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas. Can kabongkar ya gunung-gunung nah. Nulis di bongkaran mah Pongkor tah. Bogor, Jampang, Cimas, Gorowong we hanapna gunung teh. Di cokotan emas nah. Sekali menang kamari 60 kilo emas. Bahkan luncak tina kiloan atau Mas Barjo ke dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo kena puluh kilo dalin tuh Mas Barjo ya, bengharna Indonesia tuh itu berkah <laughs> tuh si Mas gotong gerak Alhamdulillah Alhamdulillah tapi aneh nusang sara mungkin belatak nu miskin mungkin loba benar loba pemimpin Sarah, saat ini ngontang musibah di Indonesia eta loba jelema geus hina ka ulama-ulama ahli ibadah Silakan Anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek. Ayo jelema nyelet tukil. Kang Haji kemana mana muharaman? waktu oh, itu nak Kang Haji muharaman. tercetus nak tahun Islam depan merenan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Berarti Rasulullah kita tos Abu Bakar Siddiq tos teu aya. Kunaon nama make digebiar-gebiar ayat tahun Islam Hijriah. Astagfirullah. ya Aisyah ngaku Islam KTP Islam mari otak Yahudi siapa ya kan? salah debat ngagung-agung syiar agama orang iwati orang umat Islam atau leres tuh no naonan kayaknya maksudnya naon eta eh, kaji ngabrin jeung boros santri ka mana muharaman gebiar hijriah eueuh oh, teu ditu nah kaji pan kuring teu enak dikitu geus disampeurkeun ente ngomongna dia nya muharaman eueuh oh, teu ditu nah kaji ari ente irah teu ditu pan mah hurung dikitu tuh Maksudnya naon Kang Haji ari ente maksudnya naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu pangijeng sa sia di ditu iraha sia reka ditu deui mungkin liur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi gitu bongan sia gitu atau lamun mung di gitu gitunya ulah gitu tak gitu <laughs> enter sebkan gitu makanya orang dia ulah ini iya, menik gitu silakan anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul Kemana? Muharaman. Ujang mual, kang ah. Perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu. Ya tenan naon sih. Ujang ke mana tuh? Abdi mah pada di bumi ah, pada tadarus ngaos Quran. Saya ujang ujang tadarus ngaos Quran. Berkah kampung. Aduh Kang nuhun abdi didoakan atau akan nu muharaman mudah-mudahan sing kang berkahan Kang. Amin. jangan doa fi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikmat Islam lamun geus Saling menghargai perbedaan berbeda nges meje nah Islam yang mengedepankan Ukhwa, eh loba mah loba Indonesia teh Islam pang loba nah di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sahabat Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba kadang-kadang gerak beda kaos yang itu tatanya beda bendera misalnya begeng ustad yang ustad Ayah nu gitu dia dia cekek hmm, hmm. atau kumaha orang nu jadi umat nanu turkan di luhurna para ribut wae para siawai. Anu tepuk tangan mah Yahudi, mah tepuk tangan. Makanya Islam Indonesia maratus loba lobana Indonesia jumlah dari Indonesia lamun diajak ke perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun. Sau ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agama Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana. Bener tuh? Sok tukang mabok cepari bahasa nalamun agama na dihina Islam dihina tukang mabok ke eh, hudang lah bongkar ya belum lah lain milu demo memualingis eh, bongkar aing nu ngabongkar lah aing cara ibadah aing doraka tapi agama yang dihina dari aing lah jihad Allah akbar perimaboknya maboknya hojihad kayaknya siunan Yahudi dunia Neangan cara halus naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkeun di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam so, belum pecah belah lamun setengah hiji mual muncul kekuatan Sebab muncullah kekuatan gara-gara ngahiji la quwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan ayo orang saling menghargai menghargai perbedaan leres leres saat ini ngondang musibah di Indonesia lewat jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian leres leres tak masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal eh si hese eh. tercerakir can boga masjid mereka rela paparasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker dibawa lemparkan saja lemparkan saja he nyair Tengah tinapansa dilempar hatu nuhun anu tengah lempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tinggal lempar, mudah-mudahan nyala rungsep Beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mana ya, dia di jalan yang masjid oh ka masjid masjid. Resep tapi mung Nah, ibahulah orang keur zaman leutik masjid musola taju greot dina bilik. Zaman orang leutik pak resep di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor cempor lentera tina bilik dinding naoge, lantai na lain marmer keramik can aya awinu di nu dibelahan tapi semangat ibadah na masya Allah urang kerletik ti asar kene geus ini ke masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain kudunan kaki kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh kudunan ngaji teh nu naheula si edetan eh, samping di musola anu panggung teh anu handap kulah gini gigireun musola aya kebon garung dipakai arulin deket musola barudak main gala gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye bener bahula mah di kaulinan nukar itu tradisional main galah bener tuh kerleti kurang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pepujian ger kakulah wararudu naik kamu sholat mik ayah sepeker ayah toa nah digantungan takal jamu ges gepeng listriknya di mana aki setrum aki aki dan listrik aki mikna lain nukil lain speaker salon nubulit dibungkus kulawon dibengket ku karet menibase berbagai macam dejigong kumpul rame memeh maghrib Masya Allah barisan derhana imah rareot tina panggung oke okay, nya lemur belah di tumemeh maghrib wujud kidam bako mukhalafatul lil hadisi eh lemur belah di itu Rabbana ya Rabbana haneun memeh maghrib Nah, ayo ya tadi lemur umat Islam masjid pamewah-mewah, musola pahade-hade tanah mahal memeh maghrib lainnya ngadege solat budak lain. Kaset ngaji setera eta eh, kumarabawa masjid, maghrib, maghrib, ya, sore. Bapak nanti ini ini Mulai lagi tuh wibawa bapak. Anak mulai ngelawan. Kuma cek anak nak. Bapak kita ke masjid. Honya. <laughs> Namanya sadar. Nyai, ngos. Terek, ma. Tapi indung nang nitah ngaji lain nyekal Quran, nyekel ya, remot, Kerja cecengiran sorangan. Beda jeng baheula, bapak, jang kedap dari maghrib samping mana kamar pak cana kali topiahna iya pak baju nan rapi iya pak baju kokona hayo wudhu di dia bapak yang ningali kemana sih pak urang ke masjid maghrib lami kene pak ti nak urang berangkat Jeng bapak bapak geus siap pakai samping ya. eta tuturus ngarana alus bapak lainnya eta hungkul tapi pinter nyontohan. yuk jeng bapak urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngawas prema mah dipakiai dipakai dipakiai perek di imah teprek mungkin mana di kamar Quran ayo di kamar ayo berjamaah jeng mah maghrib di tengah imah aparkan sajadahna gerak wudhu engal-engal eh, Quran siapkan non sih mah ulang ngawas tos maghrib itu itu ngapalkan nyai bisi hilap tajwid jeng mahrojna di Bandungan ke ulang ngaji nepi ka isya beres sholat isya heh nyai nyetel tipi ek nonton sinetron heh baik ulang ibadah lah jeng mah ayeuna saya ibu kaputra gitu ibu gitu tuh eta masalah nama kabudak manitah ngaji indung nama nonton TV bapak nanya gitu deh karena berjamaah tebeki bener pak Mundi samper pengajian alasan nyeri sampean tecara ayah hiburan jauh ge kukurusukan Komo lamun ayah wayang jauh-jauh ge di teang masjidmu sholat coreng cang tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untung eh tihang hiji maka wayang lamun di anu nyen masjid bejaan panitiana eh namanya nyen masjid guru balo balo banyen tihang di jero <laughs> ame katinggalina rempeg wae ya. ya Allah hayang gaduh murang kali saroleh hayang indung bapak kudu oleh tihel eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh tiheula pikeun anak da budak makos kacang pak ai kacang kumaha tutur tuturus apal tuturus Pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturus tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang Indung. Berarti kabeh tugas kabeh. Tugas bapak ngalalempeng tuturus. Tugas ibu ngore dan kebun kacang. <laughs> Ulah baralating sok loba orai. Genep bulan sakali sunat. Koret. Yang bisa disim sok guys. Ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapak nangis pakai samping nyai ngawas indung nangisnya ke quran kudu nakit itu sing mampu orang jadi soleh contoh bikin anak-anak orang pak bu soleh amin ya Allah ya Robban berarti gebiar muharam kita gitu, di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan dia nama bina gaji tapi mahmudah ya mah dan Mahmudah Tesir Imam Syafi'i kullu ma'u hadisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Ayo eh, haraman mulu dan rajaban ngan sakadar cangkang, tapi kan eusina eh, mangagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur biar Muharram teh jauh tina tahun Hijriah tahun Hijriah diambil dari hijrah hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad panitia teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri mana mana nyian persahabatan jeng luar negeri orang luar negeri ke mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab eh, ngabalesan surat-suratnya nah sababna izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun, ayo make tahun Kibti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung, hayang nyieun balasan surat ngancan boga ciri tahun. Usul Sayyidina Ali ya Amiril Mukminin, orang urang kedah gaduh tahun Islam. Umar bin Khattab kau lagi mikirkan atau orang di mana ngitungna tahun orang kempelkan sahabat sadana orang musyawarah dan nah, naon kudu dimusyawarahkan ayah nu usul tos etang tidak kelahiran nabi terus dimusyawarahkan temu fakat diterima ayah dina usul nges etang tidak wafat nabi dikumpulkan dimusyawarahkan teu diterima nges etang tahun orang tidak isra mi'raj nabi dimusyawarahkan temu fakat akhirnya Sayyidina Ali ngambil keputusan nges teu kudu ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar Naros, nama tina hijrah ya Ali. Hijrah momentum penting pikir Islam. Hakikat Allah nunggu berangkatkan, nungutus Rasul kudu pindah di Mekah ke Madinah. Tapi sababiahna eta Allah sana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar kemana-mana bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung orang hikmah tina hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga orang malpoho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana maka kita kasih nama dengan tahun hijriah supaya ingat karena jasa jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan jasa Nabi, urang bau karena Islam teh. Lamun daya perjuangan hijrah Nabi, Islam mau nyampe ke urang, leres. Mualnya wudu-wudu acan, mualnya haram haram, mual, mual apal ke Allah, ke Rasul, iman, mual. Hakikatna Allah, numere hidayah, taufik ke orang serena. Tapi sababiah, ayah jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa pinyin jasa kabatul euy, bari sataun sakali ge gebyar ke dia hijrahna, ulah pintar ada ngadaharan jasa batur wae. Leres? Leres. Makanya lengka ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa, jadi amal soleh samperin tabungan di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal tapi saksajan gitu ayawe tanu meleset cenah hijrah nabi di Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal gara-gara sieun ku Abu Lahab maaf Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda'u alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang, Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok, kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang, Rasul selalu paling depan. asyidda'u alal kufar. Tapi dibalik itu, ruhama ubaidahum Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah, tetangga ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntut hiji-hiji darah datang ke Kangjeng Ayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atau kita cara maka ditinggalkan Mekah, ditinggalkan menuju Madinah. Allah ngesngatuh strategi bikin ngembangkan saya perjuangan Islam soksanajan gitu memang ayah kejadian memeh hijrah nabi ancaman ti Abu Jahal Abu Jahal tengumpulkan tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngarana Darun Nadwa tokoh Quraisy dararatang cik Abu Jahal kaulah kondang anjir rek tak pendapat Kumacara carana ngerinan dakwah Muhammad ayo ngacung kaulah kumaha tangkap Muhammad ayo tekeneh kaimana terus masukin ke penjara tong diberi dahar tong diberi minum engke gemal kelaparan cek Jahal bagus sih usulan ketika rek diterima ku Abu Jahal aki-aki di tengah nu rapat ngacung teu eh, satuju ngadadak kita aki-aki semangat sae taki aki-aki iblis nu taki aki-aki cek Jahal lain nambah bah make teu setuju pikir ku sarerea ya. Namun Muhammad ditangkap terus diasupkan ke penjara, tong diberi dahat, tong diberi minum dengan harapan maut kelaparan di penjara. Kabeh nyararaho, eh, nungarana Muhammad geus biasa lapar, teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cek Abu bener oge oh, ya aki-aki. Gagal berat dalam gitu ada nusul, kaulah, kuma tangkap Muhammad kayak mana? Kalian kena tonggong kuda, antarkan kalaweng, tinggalkan, engkeke mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Si Abu Jahal cocok. Ketika diterima, eta eh, aki-aki ngacung deui eh, satu satuju. Ya aki-aki deui bae. Kurang tah? Pikir, ya. Lamun Muhammad ada ditangkap kalian karena tonggong kuda diantarkan ke hutan dengan harapan geus ditinggalkan kurang di dahar satu hewan. Leheng lamun geus ditinggalkan kurang ayah sasatoan kalinya. Kumaha lamun ayah jelema liwat kaleweng. Tangih jeng Muhammad, ditulungan Muhammad, salamat Muhammad. Bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas doy aki-aki. Enggak sabah boga pendapat tuh ceritaki aki ah, geus toge sengse kumpulkan pemuda korea Mekah berpedang pedang hiji ewang serang ke peting kepung bunuh langsung Mundarai daraekeun bah nah pasti daekeun naon sababna iming-iming saembarakeun sing sana bisa ngabunuh Muhammad peting bakal menang hadiah 100 ekor unta berhasil mual pasti dan sababna pemuda orang wal mikir sanrek dibunuh tapi nu dipikirkan hadiah 100 ekor unta cek Abu Jahal cal das aki-aki kaulah 10 kaulah 10 unta kaulah nyumbang 10 menang 100 pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran penting ngabring ngepuh mumi ke Rasulullah dikepung di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah mengutus malaikat. Ya malaikat, eh, idhamila Muhammad. Eh, malaikat kaulah, sabar Muhammad, keluarkan. Jibril lungsur. Cek Rasul, dan Jibril. Kalau diutus ngawal salira nak keluar di bumi pemuda kuras Mekah rek anjen Nges marawa pedang. Jibril kaulah jeng Ali, Ali ajak kantong, ulah tinggalkan bae sorangan di dia. Seolah-olah sedina Ali rek diparabkeun eta. Cek Rasul kau rek pamitelah. mangga. Rasul Mayun kasih Ali. Yani kamar kaulah isian. Badan naon gusti. Kaulah rek keluar jeng Jibril aina. Ah. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek bunuh kaulah aina kan di dia. Ngan anjen mau diajakan. Siap anjen Mayunan di dia sorangan. Kuma cek Sayyidina Ali. Siap gusti. Justru Abi Hariwangku Gusti, lamun Gusti ciraka wengi ieu saha nu dia perjuangan Islam. Tong ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membela mu ya Rasulullah. Ya hebat nasirin Ali. La fata illa ya. wala syaifa illa zulfikar. La, wala syaifa illa zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat zulfikar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu mengawal guru kudu diharap gigir tukang ngawal berkat ulah dicinjing ku guru santri nu ngajingjing ngawal kiai ceramah mapai galengan sawah di lemur santri we hebat ngajingjing berkat dus opat biasanya atas opat ya teh ya. biasana iya aing salah wae ngomongnya hmm, preman diharap megat Hei. Kardus. Preman hayang kardus. Santri maju, kiai mundur, abdi nu maju hebat santri, gaganti dina Ali. Ya, Ngomong ke preman, coba-coba ente Noel guru saya. Maaf, nu bales saya nu Noel ente. Eh guru guru, urang sileu toel banget. <laughs> Wah jadi. Nah. Ih sebel deh. <laughs> ya malah ini ngawal kiai ceramah dipegat ku preman pabur santri nanti hula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkan di galengan sawah cek bebaturan atas si santri itu kiai tinggalin gendai lah diperkosa dia udah kiai digulung lah galengan sawah begitu balik ke kobong masya Allah kardusnya sebalatak bakakak tinggal tulang kata santri goblok begitu ngarang amit amit Maka Rasulullah mewarang kali Ali kamar kaula tempatan ku anjen sok anjen sare di tempat tidur kaula. Ia titip sorban kaula ya. Rasul masihkan sorban warna hijau nak Sayyidina Ali pakai simut ku anjen sok anjen gerak ke kamar. Sayyidina Ali masuk kamar diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeng Jibril. Saur Jibril siap Gusti keluar? Mangga Kan ulah waktu dibuka panto ya Rasulullah konon gitu nyana heula tanah, sakepulan pandangan. Rasul nyana tanah. Di mana ya tanah? Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit bukan tapi tanah ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan Menurut satu riwayat kata Jibril Bacakan surah Yasin Maka Rasul membacakan surah Yasin Sampai kalimat La yubsirun beres dirinya dialungkan tanah keluar datang angin tenang eta tanah ke pemuda Quraisy Mekah luar, ngadada kasirep sing galoler bahkan anu jadi dipatung patung sebagai Jibril buka ya Rasulullah panto tos aman dibuka panto Rasul kaget Jibril iya lo manu galoler sa pemuda Quraisy Mekah nubade ngabunuh anjing kunaon dia ya, Jibril disirap karunya Jibril cager kendoi. Masya Allah karunya Rasulullah kajalaman dolim tewala kaya karunya kumulian akhlak Nabi mun si Asep Mubarak mah gitu terus gagal oleh nah <laughs> cokel irungna hiji-hiji kawalat ai ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta dolim cilaka kumaha cek urang tuh kan teu <laughs> kudu dititah puas bahkan anu anu wuduk segala rupa Baca eh naon ngawuduk syukuran naon biasalah alhamdulillah tetangga tidak gor. Enu <laughs> gitu. Saur Jibril mungkin ke dalam ramang deh Gusti, ayo cepat jalan. Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur, ayah gua Sur lebet dua nana serang Abu Bakar Siddiq Allah diri nggak buktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah mutus laba-laba nutupan pintu gua sur dengan sarang laba-laba Allah mutus burung merpati nyariin sayang di depan to gua sur sehingga mau ditinggali di luar mau percaya ayah jalan di lebet atau rek lewat mana deh daya pemuda koes Mekah ditakdirkan ku Allah cara lager sing korejat ngagerebeg ke jero imah anu ngagoler kersare begitu disikap ke pedang Sayyidina Ali nu reja dan pemuda koes Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian itu dibunuh Sayyidina Ali disiksa di talian di tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda koes Mekah rek muda Rasul sian kabur jauh teing nyampe nak jabal sur cek Abu Jahal masalah ya di gua iya ya nyumput nah cek pemuda kores mekape ke rek jalan mana itu lawang nangis katutup kuramat lancah berarti can aja maka kade can aya Abu Bakar Siddiq nguping di lebat Gusti pemuda kores Mekah aya di lawang gua kumaha seorang Rasulullah nah riwayat Abu Bakar Siddiq ya pancang bulan di luar sinar bulan kajero tembus sabab eh lobang dina dinding-dinding gua bisinararo ongin tip di luar tutupan liang gua ku ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku beres Abu Bakar beres sadayana katutup sok calik deui Abu Bakar Siddiq calik nyarane kana dinding gua di dinding gua anu di ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan ti luar ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana ternyata orai eta panon orai gecok macok hampir teriak nahan rasa sakit Rasul kaget ayah naon Abu Bakar orai Gusti pahinten teh bangun di luar cahaya bulan panon orai ia dampal sampean abdi bare diangkat ke Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah cerok diusapkan maka eta si perah orai keluar sadayana damang dei perah orai ewe kuludah Rasulullah sallallahu mungkin tidinya riwayatna mimitina ayah ngajampe make cidu tidinya mimitina ya iyalah kesembarangan kiai nyokal gelas hmm. Hmm. Wah, ayat ini tuh pan sok gitu ayahnya, yai enak pun anak biaya we sep 10 juta ngan canda mangkene terus ka dia tuh nyunkan berkah doa anak suka dijabah dijabah beli nyanak cai di aqua eh, kari kari kari kari kira kira sangarana udin udin bin jai jai ilah wajah saya udin bin jai Allah masyaAllah Syifa'an Haqqal Wajah saya Udin injil. Ya Syafi Allah. Hmm. Atau kudu ancang-ancang panaing praktek. Eh. Cek Kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskan. Nuhun kiai sing diijabah putra Abdi seengal sehat amin kiai badai pamit Abdi mangga ieu ya, mah ala kadar bae kiai lah kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu ya teh tatadi atuh <laughs> saya mah balik Kiai Asuka kamar dibuka eta amplop 3500. Kiai langsung ngegeledak pingsan Jeng ya, merkosa Ustad eh. ya Allah ulah gitu eh. Cek pemuda mujahal di luar gas berarti lain di dia Urang tinggal kerma yang gua begitu jalan ia pemuda ternyata ayah sorat cecak di sana cek pemuda kuras Mekah cek ayah naon cacak di mana jero gua hubungan anak lamun cacak di jero ruangan berarti ya penghuni ya Ratu SAD penghuni sah asup napi mana itu ramat lancah geus nutup ki itu jang meyakin ka panasaranan nyokot batu. Babet lamun aya jelmaan berarti ngaguak eta jelema. Dilempar itu pintu gua. sekena kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara Abu Bakar Siddiq hampir loncat mereka keluar nyahajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ya jelema kumaha Rasulullah Allahumma hdi kaumi fa innahum la ya'lam. Mantak itu gitu nyahuan Abu Bakar Siddiq kan antep antep antep. Cek pemuda Quraisy Mekah, "Eueuh wah salah buktina eueuh nu ngakuak." Begitu sejauh saur Rasul, "Hei Abu Bakar Siddiq, naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero?" Aya cak-cak Gusti. Di mana? Aya tanah atap gua, paehan. Di paehan gua Abu Bakar Siddiq. Tidinya sunat mehancak cak-cak orang ku inung ya ayo eh, malam jumaah uh, mawa karet asup ke kamar ngejepretan malam jumaah oh sunat mehan cak-cak sabab eta malam jumaah ke di kamar kayak penghuni <laughs> nah nah ya kudu aya riwayatna sia teh apakeun santri siya lumayan ya Tiga hari tiga malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leten kusaha kubutulin Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah mana yang kurang naon hijrah simpelkan baik tegas puting ting tunggu jam setengah satu hiji hijrah yang urang minal kasli ila juhdi tina kedul jadi raj rajin nuka dua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi bere derehan naon minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga el ilmu khusus karena sim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kanu jadi guru maafnya sakuma luhur na ilmu anjen masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang ayah di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf mual ayah manfaatnya eta ilmu sabab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu sing alus akhlak kana jadi guru kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar santri baheula loba nu jadi kiai masyhur sabab pinter ngajaga akhlak pinter ngabeli hati guru kiai kapungkur sawah nalega teu nyaho macul ceuk paribasana santri ungal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai para santri Kiai bahulah lobak kebona teh nyohomlakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasak cek kiai di mana jang ya cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi di pelakan gening kanggo muludan kabeli hati guru Kiai bahulah kulah naloba teh nyahoan aya lauk beak wae depan sero na di kobo <laughs> kira ada curiga ya, ya mantan komandan sero di dia ya punten punten mantan mantan sero punten <laughs> tapi Ridho eta guru Rid Ridho nah sababna ketika guru butuh tenaga santri tehese sabab loba santri baheula nyamperkan guru hayang dititah nawarkan diri ajengan calik di payunan nak pura-pura ngaliwat tingkat terlihat, hayang digerok ku guru yang bager ceng bager kasep ka dia mohon ama ente kerari we ente ama pang ningalikan di dapur bisa aku mahannya pang bersihankeun pangumahankeun pang rapikan di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeng santri ayeuna nempo guru bijil di jero imah keluar aya apa aya apa si gabek kalah labuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol santri tolol nu nah gitu ngetam ya, jaga akhlak guru ningarang butuh butuh tenaga mereka keluar urat beheung nage gerewekan ayah santri teu didinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu akan akan gitu. main game si goblok mah ih amit-amit ih ayah santri duk itu di dia ayah ke cahayanya alhamdulillah teh teh nung aku. ngaku teh nung aku. terakhir Sok saya pernah nguping sok yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta kaguru guru diangkat darajat ku Allah bahula ya pesantren santrina tilu puluh nu dua salapan rajin ngaji tapi nu hijin tuh kedul lain nurut ka guru sabab guru guruna dicalang eta santri nu hiji geus ngelek kita mereka ka majelis cek ama ajengan ngan, mana jang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi sesehan baju ama nurut eta si santri ini ka kobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan mumpul acuk ajengan kepala lotor seksi nyeus mah nama batur ngaji mainam husak we dikulah kan eta kulah panyesehan deket jeng majlis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si sade tukang nyese ungah poe gitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majlis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna setorkeun ka anak kudu geus menang mencit pencitna di leweng ulah kanyawan kusasaha kartos kartos sama ayo berangkat ayo kaleweng ngabring nu 28 kaleweng si santri ngul nyeseh gura giru beres nyeseh susuhan dipoe-poekeun nyamper ke majelis talim kajengan ke ayo non santri ama hari abdi tadi piwaran kaleweng maneh mah capek nges nyeseh henteu ama capek bener ente abdi hayang atuh wong milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyawan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit ah susul barulah buru-buru ya si tuang Yusuf ya, bruk kaleuweung singkat cerita duduk salapan geus daratangan jingjing manuk pararae getihan cengan-cengan gimana mencitna leluhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi abdi naik karena tatangkalan ningali ka harap teh sasa pencit buru-buru lulus ya, di mana di jero guha ama eh guha di ditu manuk nak sebenang cana ka pencit ku abdi teh sasa ama lulus ya, di mana ah, hanapeun rumpun awi ama yuk di hanapeun tebing ama poek teh sasa pencit manuk na dirinya kahar ti ku akal tojol tukang heuseul mamo manuk hirup keme. pan disari-sarikeun ku babaturanana cek ajengan eta eh, kurang monok dari pencit itu bisa mencit biasa mah atuh kalau dari bacit siun siun kunaon siun kanyahoan naik karena tatangkalan baru dak kebisaeun ama abdi gentos kadinya kan terjadi kaguha ayah guha ge abdi kadinya terjadi mencitna hanapun nukun awi kadinya abdi ge terjadi mencitna no nah, sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang lo jelema di leuweung teu aya abdi jeng manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahuan ama ka mana lumpat abdi nyahuan wae saha Allah ningalikeun wae ama cekajengan ajengan geuning sia nu lulus mah sok sana tadi tak tukang nyeseh eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun mal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetap ningalikeun ke arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bil zat lain ningali zatna Allah tapi dina hate geus yakin arek cicing dinu poek dinu sepi dinu cang dinu rame hatena tetap ngait Allah terus ningalikeun subhan cek ajengan maneh nu lulus mah geuning sok nyusuh deui biasa nyusuh deui baik. Cerita na ajengan rek Mekah naik kapal laut baheula naik kapal laut 8 bulan deui dia ya, cek ajengan jang ayeuna preheula ngaji baralik ke ka imah saminggu mah dipereken menta doa ka indung bapak maneh ama minggu hari prek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang wal panggi curi ke budak santri tukang di dikulah curi, ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ya kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukangnya nyusul salah denge. berinya seuh oh itu jang montas Tulu berkuntul si arungul, ini gawir, butut na ngajir. Salah denge. Singkat cerita bubar, santri balalik ke lemurna. Bagi tunggu sami mupere, baralik dari santri kakobong, hayang panggil jeng ajengan noret ke Mekah barang datang kobong, gobong sampak ibu ajengan nyali keur nangis cek santri ibu ama di mana yang abang geus berangkat tadi subuh kapal Labuan. ngegaur santri kabeh cerik sabab tersempat nyepeng nyium kan ajengan tersempat netep wajah guru tersempat didoakan laku guru cek ibu ajengan yang ka majelis wae ulah cara di dia doakan ama sing panjang umur nya pandalapan sasi mual penakeun bae kumaha tuh geus dipercepat pemberangkatan anak nu 28 mahkamah majelis tapi si tukang nyese tipe cinta na ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukangnya se bebeja ka ibu ajengan ibu abdi Baba nyusul ka palabuhan sugane ka palaut nu berangkat berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah yang nyium lah padangan ama hayang didoakeun heula ku ama hayang neuteub heula wajah ama sugan we ka teteup heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi dikobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah mulia mulia ting maneh susul jung kapal labuan, sugan ka udak lumpat si santi kapal labuan, nyampe kapal labuan. ayah pengaman pelabuhan pak kapal laut berangkat ke eta jamaah haji di mana sandar napa oh, eh, itu tuh, tuh di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh, tuh laut tuh kapal laut tuh jauh cerik si tukangnya sekuna gitu jang pun guru ka Mekah kan abdi tajan pernah heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun sekuman kumaha nyusulna atuh ah tong siawane mah ngojay si santri ingat ya tukang nyese eh. memeh pre ngadenge wirid jang mentas <laughs> langsung ngadegetan sisi laut <laughs> cek si santri tukang nyese eh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti Ridho penakan Abdi sarang guru Abdi Abdi hoyong nyium helapun guru Gusti tul berukuntul sing arugul nagawir buntut nangacir buat ke kalaut sapam pingsan oh disangkana merenan bunuh juhri eh bunuh diri hmm? eta si santri loncat ke laut ente dilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang entah santri lumpat gelepak dinding santri si santri lumpat hudang kapal laut 10 meter derek ke narik nepirik dekat ayah hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nuker lumpat assalamualaikum si santri punten pak waalaikumsalam ulah ngajagaan pak abdi kan gudang kapal laut Yalah iya jin apa malaikat ya? Ya, jalmi, jalmi. Tukang se santri. Seketa hamba Allah jelemak. Wah hebat-hebat. Tinggi ya, ilmu na jelema bisa kapak luhur lautan. Kek, kek, kek, kek. Ayo sih lupa. Mudah pun guru pada ibadah haji ngan abdi tacan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium heula pananganna hayang didoakeun heula aya geus kitu baik balik deui ka kobong teu sieun anjeun maot te. teu sabab cinta abdi ka guru macanon keke tadi macan non ente eh, dibere wiridan ku guru kupun guru dibere jang mentas ieu iya, kalimat natul berkuntul jargul ya, da ya, gabir bututan ngacir ta eta cek hamba Allah asa karak ngadenya aing eh, wirid model ki aya ge jang jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu cek guru ge tuluy berkuntul eta eh la tutrikul absor sok kira baca si santri maca karakela tudrik terlep si telalap di dijinjing ku hamba Allah di disalamatkan nusia nusia pakai nusia beda kitab jeng aing geuning <laughs> di santri tolong buru kuntul jalan gedeg tuh nu abdi ya cek hamba Allah ieu iya lain masalah tul buru kuntul sapi siang ngamuliakan ulama Allah etanu tanu diijabah doa anjen hebat kacinta anjen ka ulama tapi diangkat derajat anjen ku Allah hebat saya saya saya assalamualaikum lengit atas hamba Allah si santri lompat tinggal piur kebelesap tapi karena tangga nu di luar kapal laut dicakal budak santri naik begitu asup ke jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك mulk لا شريك لك labbaik Allahumma labbaik ya si santri ini kalian hiji-hiji jamaah ama di mana tuh ama jabar ribuan eh celo di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggo nu diseseuh kamari ku manehna BHS anunggus bolong di dia da urut rokok da ajengan anak ahli hisap da tukang cek si santri ama ah, ajengan kertungkul di gua berubah anak anakku santri tukang nyusul Wah, rewas ajengan juring juring eh, rewas namanya tukang nyusul di jero kapal laut mantap disebut juring cek santri ama ah, murid tega nyebut juri kami murid ama tukang jose telepon santri na juri guruna naon <laughs> lain ayo mana ayo di dia barulah di mana di kobong arek naon kan dia ya, abdi teh yang pernah kelajeng ama da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan abdi teh yang nyium heula pandangan ama abdi hoyong neueup heula wajah ama abdi hoyong didoakeun heula ku ama jauh-jauh tidak darat dia diantarkan ke saha lompat ama lompat tahun nah luhur laut astagfirullah saya diam-diam menghanyutkan ngelehkan aing ah, kayak carana aing ah, can bisa kita buka ilmu di mana hari ama pan memeh pere abdi ngupingkan bari nyeuseum memeh libur tayo ieu cenah mana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul sarungul da gapil buntut kacir ajakan ah, mikir liar keke keke siapa apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelak tudrikuhul absor eta duka tuh ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi pun guru ngambang nalur lautan ngambang teu sieun maot tilelep henteu ama nah abdi yakin nah teh abdi abdi bakal penak jeung ama hoyong nyium pandangan ama nangis ajengan nyurucud langsung cek ajengan ngaku mulia-mulia tingjang. tapi karela narohkeun nyawa yang pangijeng ama pandalapan sasi mual penat jeung ama ama di Mekah abdi di pasantren Merenan etos netep ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut eh, ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang netep wajah ama ridho sok nengak tetep wajah ama Ditetep. si santri nyuruh cai mata guru nanyuruh cai mata cai mata cinta guru ka murid murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium padangan ama sok cium hayang nanti hayang didoakan ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos regreg hati abdi aina abdi badeh uwi kadarat darat badeh uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalawas demi bisa lempang leungeunna dicekal ku ajengan pagi rek ka mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhan diangkat derajatna ku Allah babaturan nama mewek we ngadupa panjang-panjang leho di kobong hayang teu mangfaat ilmu jaga akhlak kanu jadi guru yuk orang muliakan guru orang doakan setiap waktu amin sakitu dalam cekap mudah-mudahan mangfaatna wa kun ahilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan Wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili. Kalau banyak yang salah tolong islahkan, luruskan, bereskan. Tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.